ashabihi ajma'in Ya Allah ya Sami ya Bashir ya Syahid ya Dal Jalali wal Ikram Allah aftah lana hikmataka ya Allah wansur alaina rahmataka ya Dal Jalali wal Ikram Allahumma inna al huda wa tuqa wal afafa wal gina Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal ardu bin nuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin semoga Allah yang maha menatap benar-benar membuat kita selalu sadar bahwa kita senantiasa dalam tatapan Allah setiap saat Semoga Allah yang maha menyaksikan apapun yang terjadi Menolong kita agar selalu sadar Bahwa dimanapun, kapanpun kita disaksikan oleh Allah Tidak ada yang tersembunyi Semoga Allah yang maha dekat Wa huwa ma'akum ma'inama kuntum Menggolongkan kita menjadi orang yang selalu merasa Allah maha dekat sehingga tidak pernah kesepian dalam hidup ini tidak pernah merasa sendiri dimanapun kapanpun ada Allah yang maha dekat dan semoga Allah yang maha tahu isi hati kita menggolongkan kita menjadi orang yang selalu sadar bahwa tidak ada rahasia bagi Allah tidak ada kebohongan Allah tahu isi hati kita yang paling dalam wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di hati tidak ada satupun kebohongan yang bisa dilakukan kepada Allah Allah tahu semua rahasia kita bahkan di sumsum -sum hati terdalam sekalipun. Orang-orang yang diberi karunia keyakinan seperti itu, insya Allah hidupnya akan jauh lebih nyaman dan lebih mantap batinnya akan sentosa kali ini akan kita bahas apa mujahadahnya suatu saat Rasulullah ditanya oleh Abil Sahal bin Sa'ad telah datang kepada Nabi dan bertanya Ya Rasulullah tunjukkan kepadaku amalan yang apabila aku mengerjakannya Allah dan manusia mencintaiku ini amalan luar biasa kalau kita mengamalkan amalan ini Allah akan mencintai kita dan kalau kita mengamalkan amalan ini juga manusia akan mencintai kita Rasulullah bersabda ijhad fid dunya yuhibukallah berjuhudlah kamu kepada dunia ini niscaya Allah akan mencintaimu wajhad fi ma'indan nas dan berjuhudlah kamu terhadap apa yang ada di tangan manusia niscaya manusia akan mencintaimu zuhud terhadap dunia Allah mencintai kita zuhud terhadap apa yang di tangan orang lain orang akan mencintai kita. Saudaraku sekalian, orang-orang yang zuhud adalah orang yang paling enteng menghadapi hidup ini. Kalau tidak salah Imam Hasan Al-Basri mengatakan, bagi orang yang cinta duniawi ini, hatinya selalu akan hidupnya akan selalu dililit oleh urusan, hatinya akan selalu resah, dan terus berkepanjangan eh, kesengsaraannya. Memang dunia ini hubud dunia ra'sukul lihatiyatin. Cinta dunia adalah biang biang semua kesalahan, dosa, keburukan. Oleh karena itu siapapun yang ingin memiliki derajat tinggi di sisi Allah, zuhud ini harus kita miliki suatu saat Ibnu Mas'ud berkata kepada sahabat-sahabatnya sesudah Rasulullah wafat kalian lebih banyak sholat dan lebih bersungguh-sungguh dalam ibadah daripada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam padahal para sahabat lebih utama daripada kalian jadi Ibnu Mas'ud melihat umatnya pada saat itu ibadahnya bagus sungguh-sungguh dibanding sahabat nabi tapi sahabat nabi tetap lebih utama ditanya oleh rekan-rekannya dengan apa mereka lebih diutamakan lalu beliau menjawab karena mereka para sahabat nabi lebih zuhud terhadap dunia dan lebih mencintai akhirat dibandingkan dengan kalian Nah, saudaraku sekalian, oleh karena itu wajib bagi kita untuk memahami apa kunci dari zuhud ini. Jadi intinya zuhud itu adalah berbagai hal. Pada sahabat eh, maaf para penerus Nabi intinya ada yang menyebutkan bahwa orang yang zuhud itu lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada dalam genggamannya saya akan coba bacakan dari Abu Zar saja zuhud terhadap dunia bukan berarti mengharamkan yang halal dan bukan juga menyia-nyiakan harta akan tetapi zuhud terhadap dunia adalah engkau begitu yakin terhadap apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tanganmu. Yang kedua, zuhud juga berarti ketika engkau ditimpa musibah, engkau lebih mengharap pahala musibah itu dibanding dengan ingin kembalinya dunia itu kepadamu. Dan ditambahkan juga ciri lain ketiga dari zuhud adalah semua pujian dan celaan jikalau dalam kebenaran sama saja. Kita akan coba membahas dari sini saja rekan-rekan sekalian. Jadi dunia ini dalam pandangan Allah tidak ada apa-apanya. Sayangnya bagi kita jadi hebat. Batu batu sirunal hayat dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Surat Al-A'la. Tapi kalian lebih suka kepada kehidupan dunia Padahal akhirat itu khair, lebih baik dan kekal Di dalam hadis lain dijelaskan Ini hadisnya derajatnya Hasan Bahwa dunia itu Kalau saja dunia ini ada harga sesayap nyamuk saja maka orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar tidak akan diberi minum walaupun seteguk. Saking tidak ada harganya dunia ini. Mau kafirin, mau munafikin, mau zolimin, mau fasikin. Kasih saja dunia ini. Karena tidak akan dibawa kemana-mana. Iya kan? Mana Alexander the Great yang katanya hebat? Sudah lewat. Mana Fir'aun? Selesai jadi mumi. Mesir tetap di sana. Mana orang-orang yang berkuasa? Tidak ada, habis semua dimakan tanah. Ke, dunia ya di sini saja, giliran ngaku-ngaku, ya kan? Benar? Tidak dibawa kemana-mana. Dunia tidak ada apa-apanya. Kalau kita menganggap dunia ini hebat, jadilah kita berpenyakit. Dunia ini bukan dunianya tapi apapun yang melalaikan kepada Allah. Duniawi itu. Harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, pujian, penghormatan, kekaguman, penilaian orang, cinta itu juga bisa jadi duniawi itu. Saudara yang dimambuk asmara sampai rela mengabaikan perintah Allah itu duniawi itu. Jadi cinta manusia itu bisa duniawi kalau melalaikan kepada Allah. Jadi orang yang mabuk asmara dia sebetulnya bukan cinta wanita, cinta dunia. Yang terlalu mencintai suaminya daripada cinta Allah dia cinta duniawi. Makanya tidak usah menjadi pemburu cinta manusia kecuali dengan jalan yang benar, zuhud daripada apa yang ada di tangan orang. Nah, saudaraku, tenanglah dunia ini nggak ada apa-apanya hanya tempat mampir Apakah kita tidak boleh punya dunia? Oh, tidak ada larangan punya dunia. Yang jangan itu kita lebih merasa aman dengan apa yang ada pada diri kita daripada apa yang dimiliki oleh Allah. Contoh, Saudara punya dompet, ada uangnya, saudara lebih sip nih. Alhamdulillah saya punya 200 ribu. Padahal kalau Allah mau didatangkan anjing. Sekali gigitan 300 ribu. Tekor. Tidak boleh. Punya harta, punya gelar. Kita lihat sekarang di Mesir. Katanya kekayaannya sampai ratusan triliun Dibawa kemana? Apa dilihat? Tidak. Apa dipegang? Bahkan katanya disimpan di rekening yang tidak diketahui oleh siapapun. Termasuk yang nyimpennya. Ya. <laughs> Itu sama dengan kita itu. Kita juga menyimpan uang di tempat yang kita tidak tahu jumlahnya. Tapi ada di sisi Allah. Kalau itu mau dibawa kemana hasil korupsi? Makan tidak bisa makan. Tidur tak nyenyak. Umur sudah 80 tahun sekian. Mau apa tuh kalau kita punya saya nih kalau sekarang punya satu triliun udah nggak usah banyak omong. Saya bagikan setengah triliun untuk ikhwan, setengah triliun untuk akhwat. Habis dong, ah. Amanah. Saya ngelamun lagi <laughs> sepuluh triliun. Masa melamun aja pelit Boleh punya dunia? Boleh Tapi jangan sampai ada di hati Kita harus mulai Dunia ini ringan-ringan saja Ban kempes harus bayar Bayar saja tak apa-apa Sudah rezeki tukang tambal ban Harus bayar uang kuliah Udah pontang panting jualan koran habis bayar saja memang sudah wajib bayar ya ke WC umum seribu dua ribu masa mau ngeles begitu aja bahaya masuk sholat ke masjid kita bisa sholat di masjid enak di sakwa ada lima ribu keluarkan saja nanti ada lagi kok jangan berat ada saatnya Allah mau mengambil sakit saudara sakit motor harus dijual jual saja dulu juga kita nggak punya motor waktu lahir nggak apa-apa usaha maju maju maju tiba-tiba Allah ngambil bangkrut harus pesangon rumah dijual tanah jual aja nggak apa-apa tidak usah melankolis oh ini rumah titi mangsa Nggak, nggak ada lah dunia emang nggak ada tempat di hati kita apalagi itu rumah dijual apalagi yang suka nostalgia ini selendang biru nah nggak ada yang boleh nempel punya motor dulu nyicil dari awal sekarang nostalgia ah jangan nyiksa jangan cinta kepada barang daripada motor dipakai tidak eh, diurus berat jual termasuk jaket sepatu mau apa kenang-kenangan eh? jangan berat coba buka nanti lemari kita sering berat ini masih sedekah, tapi ini ada sejarahnya nih. Yang ini ini warnanya paling cocok. Yang ini ini pemberian kenangan-kenangan. Yang ini ini dari luar negeri, nggak ada saingan. Ya, terus saja begitu, nggak keluar-keluar. Allah datangkan aja tikus, kerogot, kerogot. Habis tuh. Memangnya tikus menggigit baju, celana, sepatu kita maunya tikus? Tidak. Itu maunya Allah. Tikus mah nggak ngerti ya. Tergantung siapa yang digigit. Enggak kaos kaki ya kaki saudara yang digigit. Kaki jarang ke masjid. Hadirin, jangan berat dunia ini. Kalau suatu saat diambil dunia, kita lebih suka dengan pahalanya daripada dengan baliknya dunia itu. Sebetulnya kalau saudara jadi presiden, saya tidak nyebut HB ya, HM. Itu singkatan. Udahlah kalau di demo-demo gitu nyesal. Jangan ribet ya.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 Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Boleh punya dunia, jangan lupa kita lagi di dunia, tapi jangan sampai tertipu oleh dunia ini. Harta, gelar, pangkat, jabatan itu semua milik Allah dibagikan dan tidak akan semua kebagian dikapling-kapling. Tidak mungkin semuanya dibikin kaya walaupun mudah bagi Allah. Karena kalau kaya semua susah. Tidak ada supir angkot, tidak ada tukang cukur kan serem pengajian ini jabri semua hadirnya kan? tidak ada tukang jahit jadi mirip pocong ke sini tidak ada guru SD karena semuanya rektor bagaimana kan? harus ini saudara apa saya presiden masa presiden lagi ngepel gimana semua rakyat saya kaya tidak ada yang mau ngepel dalam Pangkat dibagi-bagi oleh Allah. Kullillahumma malikal mulki tutil mulka man tasya wa tanziul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Allah pemilik kerajaan, Engkau berikan kekuasaan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki Engkau ambil dari siapa yang engkau kehendaki Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki Engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki Dalam genggaman mula Segala kebajikan Innaka ala kulli syai'in qadir Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu Nah kalemannya ya Yang paling penting tidak nempel mungkin saudara takdirnya ada yang jadi pengusaha kaya nggak apa-apa saya mau tuh takdir itu ah, boleh tidak atau tinggal minta ke Allah tapi bapak saya miskin, mungkinkah saya jadi orang kaya? Allah nggak terikat bapak-bapak. Ya. Bapaknya bisa miskin, anaknya bisa takdirnya kaya dan bisa sebaliknya. Dah bukan itu yang terpenting hati ini harus lepas dari duniawi ini bukan tidak punya tapi tidak cinta jelas jadi kalau suatu masih ingat tukang parkir banyak mobil terus sekarang ada yang jaga parkir dia biasa aja segitu banyaknya mobil ganti-ganti kalem tidak ngefek sama sekali itu mau mobil mahal mobil murah anteng aja diambil sampai habis nanti itu malam tidak tidak sedih itu rada zuhud tuh untuk mobil yang diparkir ya tidak nempel di hati itu karena mobil orang lillahi ma fis samawati wa ma fil milik Allah semua yang di langit dan di bumi ayo ini harus dilatih lihat handphone, lihat sepatu, motor, kendaraan, baju, nggak boleh terikat sehingga nggak mau lepas dengan dia. Tidak ada titik mangsa nostalgia, lepas aja kalau lah lebih sudah waktunya dilepas, lepas aja. Ya, nanti gimana? Ah, nanti ada lagi, nanti ada lagi, nggak ada begitu kan? Nggak usah berat. Termasuk kalau nanti musim mutasi di kantor datuk berat tidak punya jabatan tertinggi tidak jadi hina Khalid bin Walid dari Panglima suatu saat karena dikhawatirkan terjadi pengkultusan beliau menang terus dalam pertempuran sehingga orang lebih mengeluh-elukan dan meyakini kemampuan perang beliau daripada kemenangan datang dari Allah maka Khalid bin Walid diberhentikan dari panglima jadi prajurit biasa. Beres sajalah dunia sebentar. Ya. Ya sebuah episode. Begitulah. Jangan ada yang nempel di hati ini. Benda, gelar, pangkat, jabatan, musim mutasi sudah, pensiun sudah, sudah, hanya sebuah episode. Termasuk badan kita. Ini makin lama kita akan tua nih. Saudara belum begitu tua, tapi yang sudah tua dulunya merasa pernah muda. Otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, lama-lama kepala berubah, otot berkurang. Ya enggak apa-apa, ini tubuh milik Allah, ya. Kita harus rela karena tidak mungkin kita seperti bayi terus, ya. Kasihan terlalu banyak bayi tua. Nah, jalanin hidup ini tanpa harus uh, berat dengan dunia ini. Kalau waktunya tidak ada, tidak ada nggak apa-apa. Tidak usah ditangisi dunia ini. Setuju? Yang kedua, oh, jadi kita harus lebih yakin kepada apa yang ada di sisi Allah. Karena Allah lah yang menguasai apapun yang kita perlukan. Kita boleh punya tabungan, boleh boleh punya aset, boleh, tapi tidak boleh merasa aman dengan apa yang kita miliki. Ini menghina Allah. Allah penguasa langit dan bumi masa kita merasa aman dengan dompet masa merasa aman dengan gaji wah kalau tidak ada gaji bagaimana dong kehidupan kami loh dulu saudara tidak gajian juga hidup kenapa sekarang berhenti gaji 2-3 bulan tapi kami gaji dari mana ah itu motor itu kan buat dijual tiga bulanannya, benar Saudara pikir harus selalu datang uang cash dari Allah? Tidak. Variasi hidup ini kadang-kadang dibuat sempit. Tapi Allah sudah menyiapkan tabungan. Waduh, kami tidak punya penghasilan. Saya makan uang tabungan, mantap. Itu yang nyiapin tabungan siapa? Tabungan kami habis, sekarang kami matang. Makan hutang, itu juga izin Allah orang mau ngutangin ke kita kalau enggak mah mampet aja ah saya teh nggak tega lihat wajah kamu teh nih lumayan dua juta itu yang bikin nggak tega siapa kalau Allah mau bikin enak aja kita wajah wajah <laughs> lihat wajah dia tapi begitulah jalan rezeki dari Allah nah tentu saja kita harus jaga izah kita ya tapi prinsip dasarnya adalah jangan merasa aman hidup kita dengan apa yang kita miliki karena sekejap Allah bisa mengambilnya sejujurnya lihat para koruptor yang menyembunyikan uang tuh benar-benar bodoh luar biasa saudara jangan tersinggung ya kalau tersinggung saudara berarti ini punten ya blow on mau apa nyembunyikan uang di Swiss di Inggris lihat enggak megang tidak dia juga udah segala penyakit udah kolesterol asam urat diabetes ya. sariawan radang usus hari itu uang mau dipakai apa oh makin banyak begitu anak-anak makin banyak doa ya kenapa bapak lama amat Nah, saudaraku sekalian, nggak perlu begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersahaja saja, meninggal tidak mewariskan apa-apa, mulia sampai sekarang. Benar? Para sahabat juga. Bukan tidak boleh kita mewariskan, tapi jangan takut kalau kita tidak punya warisan tak apa-apa anak-anak kita sudah punya rezekinya masing-masing yang kedua, supaya kita masuk ke wilayah zuhud. Kalau Allah mengambil dunia dari kita, ingat kita punya pahalanya. Dosa kita digugurkan, pahala kita diberi dan itu lebih berarti daripada yang hilang itu. Brak, motor tabrakan atau ditabrak orang. Penyok. Aduh. Harusnya periksa, ya Allah. Selama punya motor ini berapa banyak dosa saya ngebonceng siapa saja kenapa saudara bereaksinya seperti yang menjiwai ya masa saya nggak ngebonceng siapa-siapa ini kan saya tukang ojek ya gak? Ya? ya tapi kan harus bawa kardus sebagai hijab berarti di tukang ojek harusnya khusus membonceng lelaki atau dia pakai hijab punggungnya ya pakai baju khusus penghalang oh. ada hitungannya di sisi Allah Allah tahu kenapa digas kenapa tiba-tiba direm semua siasat ini asli hadirin Allah tahu setiap pikiran setiap strategi Kenapa saudara seperti yang menjiwai begini? Tidak ada yang lepas dari pengetahuan Allah. Dan kalau suatu saat motor tabrakan atau motor rusak atau motor hilang, periksa dosanya. Oh, ya. Ampunan Allah karena musibah itu jauh lebih berharga daripada motornya daripada kita sibuk ingin motor kembali lebih baik sibuk ingin hilangnya motor ini menghabiskan dosa punya baju bagus kena setrika bolong tembus itu harusnya kita mikir ini saya pakai baju ini riaknya sampai sejauh apa daripada kita marah yang nyetrika lebih baik ah, kenapa Allah takdirkan ini Memang saya ujubria dengan baju ini. Tobatnya kita itu jauh lebih bermakna daripada bolongnya baju. Untung cuma baju yang kena setrika. Bagaimana kalau punggung saya? Lebih ringan. Setiap dunia oleh Allah diambil dan kita ingat pada pahala, itu dunia jadi ringan di kantor dimutasi saudara tidak dapat jabatan periksa selama jadi jabatan sombongnya, ujubnya zolimnya, barang kantor yang diangkut sholat berantakan sekarang saya diambil jabatan ini Masya Allah kesempatan bisa mengenal dosa, kesempatan memperbaiki diri itu jauh lebih bermakna daripada jabatan dengan penghargaan semu dari orang-orang. Makanya ada yang ketika pensiun dini itu, aduh, syukur. Sebenarnya sekarang nggak dapat gaji besar, gak apa-apa. Saya sudah tahu gaji besar itu seperti apa. Maksiat jadi gampang, hidup jadi boros. Sekarang gaji jadi sedikit, hidup jadi irit, hemat, bahkan saum daun. Apa artinya? berkurangnya gaji dibandingkan dengan kita hidup lebih terpelihara benar termasuk yang menjelang menikah dibatalkan oh, kenapa saudara tegang <laughs> begini Allah tahu tiba-tiba calon mertua eh, sesudah saya tafakuri deh ternyata benar anak saya itu cocok dengan anaknya sahabat saya bukan dengan adik jadi saya mohon maaf akan dibatalkan saja memang secara manusiawi ngejeletot ini ya tapi periksa Sebelum nikah dosa apa saja yang saya lakukan Berapa banyak saya berkhianat kepada Allah Berapa banyak dosa yang saya perbuat Maksiat, terang-terangan, sembunyi-sembunyi Dan semua pasti Sepanjang barang ini jadi terus dosa Diputuskan oleh Allah Apalah artinya Lepas dengan makhluk Tapi jadi dekat dengan Allah Gak ada apa-apanya dunia ini Ya kan pangkat, jabatan, kedudukan. Jangan berat untuk lepas dunia ini kalau lepasnya itu membuat kita jadi dekat dengan Allah. Apa artinya punya dunia yang membuat kita jauh dari Allah? Yang berarti itu punya dunia dan dekat dengan Allah. Susah dengan. Tapi bisa kalau Allah nolong. Abdurrahman bin Auf kaya dan akrab dengan Allah. Utsman bin Affan kaya Abu Bakar Asyidik kaya tapi ya begitu disedekahkan seluruh hartanya berat nggak ketaikan kita ya kita mah sepertiganya aja sudah berat sepertiga isi dompet berani berani kenapa saudara nyebut berani karena saya sudah tahu jumlahnya <laughs> dia bekal tiga ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani ampuni sekelama apapun masalah sekotor apapun dosa yang pernah kami lakukan ampuni sekotor apapun tubuh kami ini ya Allah hapuskan ya Rabb Senista apapun aib-aib Yang selama ini kami tutup-tutupi kau maha tahu Ya Allah Ampuni dosa yang terang-terangan Yang sembunyi-sembunyi Yang sengaja Yang tidak sengaja Yang berulang-ulang Ya Allah Ampuni dosa yang berulang-ulang Padahal kami tahu itu dosa. Rom, ampuni kemunafikan kami, kemusyrikan kami, kezaliman kami. Allahumma gfir lana wali walidina warhamkum kama rabbauna sigara. ya Allah, ampuni ibu bapak ampuni orang tua Ya Allah Oh sayangi orang tua kami Sayangi orang tua kami ya Allah Meriakan sisa umurnya Solehkan Bahagiakan Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah Tolong ya Allah Jadikan akhir hayat orang tua kami husnul khotim Lapangkan kubur Ringankan hisab Jadikan ahli sorgamu ya Allah Lindungi orang tua kami dari siksa kubur Dari siksa jahanam Ya Allah golongkan kami jadi anak yang tahu bahas budi Ya Karim Ampuni guru-guru kami ya Allah Para ulama, ustaz, mubalik Yang menjadi jalan darimu Kami mengenalmu Mengenal jalanmu Muliakan keluarga dan keturunannya ya Allah Rabbana hablana min ajwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama Ya Allah Wahai yang maha menatap Jadikan saat ini saat mustajab doa Hanya engkau Tuhan kami ya Allah Hanya engkau yang menguasai segala-galanya Kami hanya makhlukmu yang kotor Yang hina Yang berumur dosa Tapi kami yakin Engkau maha mengabulkan doa ya Allah Sekalipun kepada orang yang hina seperti kamu Ya Allah ya Hayu ya Qayyum rahmatika nasta'in. Wahai yang membolak-balik takdir, jadikan saat ini saat Engkau kabulkan doa kami ya Mujib. Amin. Hadirin bagi yang masih ingin doa, doalah. Doa bisa merubah takdir. Doa bisa merubah takdir. Allah kuasa merubah segala hal. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau janji, janji Allah itu pasti. Jangan ragu-ragu hadirin doa Allah. Allah Maha dekat, wa huwa ma'akum aina ma'akum tahu isi hati Amin ya Allah Amin ya Rahman ya Rahim Ya Zal Jalali wal Ikram Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Ya Allah berikan keteguhan bagi yang masih goyah keyakinan bagi yang masih rapuh nikmatnya ibadah nikmatnya iman karuniakan kepada kami istiqomah ya Allah berikan kesembuhan ya Syafi sembuh lahir batin Ya Fatah bukakan pintu kemudahan urusan yang maslahat Dunia akhirat ya Allah Berikan kepada kami rizkimu yang halal Barokah Lepaskan jauhkan dari yang batil Yang haram, yang makruh Ya Allah Berikan kepada kami Istiqomah Undang kami ke baitullahmu ya Allah Allahumma ja'alna hajjan mabrura Wasayan masykurah wa dan maghfura wa tijaratan lan tabur Allahumma yasir lana umurana wa hasil maqasidana Allahumma ighfir muminin mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin alhamdulillah Hadirin kajian ini tidak cukup untuk bisa memahami Islam dengan utuh Carilah ilmu lebih banyak lagi Datangilah majelis-majelis taklim Supaya lebih utuh dan lengkap pemahamannya kita tutup doa akhir majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha ila anta wa atubu alhamdulillah Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.